Insya Allah kita akan meneruskan kajian kita membahas tentang Al-Kabair yang mana pada pagi ini kita akan membahas Al-Kabiratu al satu al ishrun dosa besar yang ke-23 yaitu as-sariqah mencuri mencuri termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dan melarang umat manusia dari perbuatan ini. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis juga telah menjelaskan kepada kita ya bahwa termasuk salah satu di antara dosa yang mengakibat yang mendatangkan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat adalah mencuri semua umat manusia merupakan salah satu perbuatan yang tercela dan pelakunya ya dianggap hina di tengah-tengah masyarakat. Syariat Islam yang mulia juga mengharamkan dan melarang perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman والسارق والسارقة was أيديهما faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yaitu siksa dari Allah supaya mereka dikatakan oleh Syihab siksa dari Allah Subhanahu wa taala biqat'i fi sariqati amwalin memotong tangan orang yang telah mencuri harta manusia. Wallahu azizun Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa intiqamihi untuk menyiksa dan memberikan belasah dan pembalasan terhadap orang yang mencuri hakimun fima aujabahu min qat'iyadihi dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dalam mewajibkan dan mengharuskan hukum potong tangan ini atas para penjuri. Jadi ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia yaitu siapa saja yang mencuri laki-laki maupun perempuan maka hukumnya di dunia adalah dipotong tangannya. Demikian pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah as-sariqa Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang pencuri yasrikul bidata fatuqta yaduhu yang telah curi sebutir telur lalu dipotong tangannya wa yasrikul habla fatuqta yaduhu ia, ia telah mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya. Lalu dipotong tangannya. Ini merupakan dalil yang jelas dari Rasulullah SAW bahwa pencurian ya termasuk tindak kejahatan yang dijatuhi hukuman hudud atas pelakunya yaitu dipotong tangannya. Demikian pula dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafikan kesempurnaan iman bagi orang yang mencuri. La hina yasrik wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seorang mencuri sempurna imannya ketika dia mencuri. Tidaklah seorang yang mencuri sempurna imannya atau dalam keadaan mukmin yang sempurna imannya tatkala ia sedang dalam keadaan mencuri atau ketika dia mencuri. Jadi dalil-dalil tersebut baik dari ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan as-sariqah atau pencurian termasuk salah satu di antara dosa yang besar karena diancam hukuman atas pelakunya di dunia maupun di akhirat di dunia maupun di akhirat mengenai mencuri itu sendiri as menurut bahasa adalah mengambil sesuatu milik orang lain mengambil barang milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya atau disimpan oleh orang yang diamanahi oleh pemiliknya dan dia ambil itu secara sembunyi-sembunyi. Itu pengertian mencuri, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang milik orang lain yang telah disimpan oleh pemiliknya atau disimpan oleh orang yang telah diamanahi oleh pemiliknya. Itu adalah pengertian mencuri. Ya, dan para ulama juga telah sepakat bahwa hukuman mencuri ini adalah potong tangan. Nah, ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala hukum Islam terhadap siapa saja yang mencuri sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 38 eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya Dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tuktaul yadu fi rubu'i dinar fasaidan." Hukum potong tangan ini diterapkan pada pencurian, ya pencurian barang senilai seperempat dinar atau lebih, seperempat dinar atau lebih. Jadi ini adalah hukum syariat. Tidak boleh kita katakan atau termasuk mengolok-olok syariat, kita katakan bahwa hukum potong tangan ini adalah hukum barbar. Sebagaimana anggapan sebahagian orang yang beranggapan atau menganggap bahwa hukum potong tangan terhadap pencuri adalah hukum barbar, hukum yang sadis, mengerikan. Ya, Hal senada juga mereka lontarkan ketika mengomentari hukum kisos terhadap orang yang telah membunuh satu jiwa tanpa hak. Nah, kita katakan bahwa ini adalah hukum Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam kitabnya ketika menutup ayat surat Al-Maidah ayat 38 tadi, wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa taala hakim, bijaksana fima aujabahu min yadi as-sariq. Dalam menetapkan hukum potong tangan atas para pencuri. Banyak sekali hikmah dari hukum hudud ini jika dilakukan dan diterapkan oleh manusia. Di mana ya tidak akan ada orang yang terlintas dalam benaknya untuk melakukan pencurian. Ya karena tentunya tangannya itu lebih berharga daripada seperempat dinar. Ya, tangan yang kita miliki ini sangat berharga. Tentunya dia tidak akan membuang-buang tangannya itu hanya karena mencuri barang yang senilai seperempat dinar atau lebih. Nah, jika hukum Islam ini diterapkan, niscaya tidak ada satu orang pun yang tersirat dalam benaknya terlintas dalam pikirannya untuk melakukan tindakan pencurian. Untuk melakukan tindakan pencurian. Sebagaimana kalau diterapkan hukum kisos, maka manusia pasti akan menghargai nyawa dan jiwa orang lain. Ya, dia tidak akan semena menumpahkan darah dan jiwa orang lain. Nah, ini merupakan hikmah dari hukum hudud yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas umat manusia ya seandainya mereka mau melakukannya. Kalau kita lihat sekarang ini penjara yang penuh dengan para pencuri, perampok, pencuri, pencopet dan sejenisnya, ya itu disebabkan tidak ditegakkannya dan tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam bab pencurian ini. Ya, di dalam bab pencurian ini. Pencurian itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua macam. Ada dua macam pencurian. Yang pertama adalah pencurian yang wajib dihukum takzir. Pencurian yang wajib dihukum dengan hukuman takzir. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat ditegakkannya hudud. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memutuskan untuk melipat melipat gandakan denda dan hukuman bagi pencuri yang tidak sampai dihukum potong tangan. Contohnya ia mencuri buah yang masih berada di pohon misalnya. Ya, atau eh, pencuri kambing di tempat gembalaan. Ya, atau mencuri barang yang belum sampai ya nilainya seperempat dinar karena untuk hukum uh, apa namanya potong tangan ini ya tidak boleh dilakukan kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang jatuhnya hukum tersebut di antaranya adalah barang yang dicuri adalah barang yang berharga dan disimpan oleh pemiliknya ya dipagari disimpan dikunci oleh pemiliknya yang kedua barang yang dicuri itu telah sampai nisab pencurian yaitu rubu dinar. Nah ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi, ya la tuqta'u yadus sariqi illa fi rubu'i dinar fasaidan. Tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri ya kecuali dia telah mencuri barang yang seharga seperempat dinar atau lebih. Ya, seperempat dinar atau lebih. Itulah nisab barang curian. Kemudian yang ketiga, adanya tuntutan dari orang yang dicuri barangnya. Yaitu orang yang yang dicuri barangnya menuntut si pencuri ini. Jadi harus ada tuntutan ya dari orang yang dicuri barangnya. Nah kemudian pengakuan, yang keempat pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dua orang saksi. Nah kemudian yang terakhir hilangnya subhat-subhat, ya yang eh, apa namanya mengaburkan ya eh, kasus ataupun masalah tersebut. Ya jadi ini merupakan eh, syarat-syarat eh, ditegakkannya hukum hudud yaitu potong tangan bagi para pencuri khonifuddin para pendengar yang berbahagia Adapun pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pencurian itu dijatuhi hukuman takzir. Ya, bukan berarti tidak ada hukumnya. Dalam hal ini waliul amri boleh menjatuhkan hukuman takzir atas pelakunya. Ya, hukuman takzir atas pelakunya. Sebagaimana Rasulullah pernah menjatuhkan denda yang berlipat ganda bagi pencuri yang tidak sampai dijatuhi hukum potong tangan. Ya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Aus ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang pencurian buah yang masih berada di pohon, beliau menjawab, "Man asaba bifihi binti haja wa mutakhidin khubnatan, fala syai'a alaih." wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi gharamah mithlaihi wal uqubah wa man saraqa minhu syai'an ba'da ay yu'wiyahu yu'wiyahu al-jarin فبلغ ثمن المجن فعليه القطع Nabi SAW mengatakan barang siapa mengambil kurma atau buah dari pohon untuk sekedar dimakan karena ia membutuhkannya. Misalnya dia lapar, dia lihat ada buah, dia makan karena lapar. Ya karena dia membutuhkannya dan tidak memasukkannya ke dalam pakaiannya, itu tidak membawanya pulang keluar dari kebun, maka tidak ada hukuman baginya. Ya, tidak ada hukuman baginya. Sedangkan barang siapa yang pergi dengan membawa sebahagian darinya, yaitu dia bukan makan di tempat, tapi dia bawa buah-buah itu atau barang itu keluar dari tempatnya, ya dia masukkan ke dalam bajunya ataupun kantongnya ataupun pakaiannya, ya maka ia harus membayar denda dua kali lipat dari yang diambilnya. Ditambah hukuman takzir. Nah hukuman takzir ini diserahkan kepada waliul amri. Ya bisa ya dicambuk ya dengan cambukan yang kurang ya jumlahnya dari 10 kali Ya karena tidak boleh menjatuhkan hukuman cambuk atau pukul ya selain hukum hudud lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Nah demikian. Nah adapun barang siapa yang mencuri buah yang telah disimpan di dalam wadah ya serta mencapai harganya sebuah perisai ya yaitu harga buah yang diambilnya yang telah disimpan ya buah yang telah diturunkan dari pohonnya kemudian disimpan oleh pemiliknya lalu dia ambil buah itu dari tempat penyimpanannya dan buah itu buah yang diambilnya itu harganya ya senilai ya sebuah perisai ya fabalagha samanal mijan ya perisai kira-kira seperempat dinar ya maka tangannya harus dipotong kata Nabi fa alaihil qata' tangannya harus dipotong. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membuat perincian tentang orang yang mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Karena tidak semua yang dikatakan mencuri itu dijatuhi hukum potong tangan. Ada yang tidak dikata, sama sekali tidak dikategorikan sebagai mencuri. Ya, misalnya seorang yang mengambil buah dari pohonnya, ya karena lapar, karena dia ingin makan, maka ini tidak dikatakan mencuri ya ini tidak asalkan dia tidak membawanya keluar dari dari kebun ya dari pagar ataupun dari tempatnya nah yang kedua adalah orang yang tidak sekedar memakan tapi dia mengambil menyimpannya mengambilnya dari pohon kemudian menyimpannya dalam pakaiannya atau karungnya atau kantungnya atau sakunya atau pakaiannya lalu dia bawa keluar ya dan belum uh, eh, belum uh, eh, apa namanya belum uh, dan dia bawa keluar maka ia dikenakan hukum eh, denda. Ya, dia dikenakan denda. Yaitu dia harus membayar dua kali lipat dari harga buah yang telah diambilnya tadi. Nah, kemudian nah ini juga diserahkan kepada walul amri boleh lebih dari dua kali lipat. Nah, Rasulullah minimal ya menyuruhnya untuk membayar denda dua kali lipat. Kemudian ditambah hukuman takzir. Hukuman takzir ini diserahkan kepada waliul amri. Bisa berupa hukuman cambuk, bisa juga dipenjara misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencuri atau mengambil buah yang telah disimpan oleh pemiliknya, sudah diturunkan ataupun di eh, apa namanya dibungkus, misalnya di, di pohon dia sudah dibungkus, ya sudah diamankan eh, oleh pemiliknya atau sudah dipetik dan ditaruh di dalam keranjang lalu diambilnya dan barang yang diambilnya itu lebih ya, harganya melebihi seperempat dinar dalam hadis tersebut dikatakan harganya melebihi harga sebuah perisai maka ya dia boleh dijatuhi hukuman potong tangan artinya ya, waj- eh, apa namanya tangannya harus dipotong karena melakukan pencurian itu nah demikian ya Fiddin eh, para pendengar yang berbahagia nah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Ahmar ya seorang laki-laki dari uh, Muzainah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian yang dilakukan di gunung? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, denda dua kali lipat ditambah dengan hukuman. Ya, denda dua kali lipat ditambah dengan hukuman. Ya, misalnya kambing yang di padang gembalaan lepas, kemudian diambil olehnya, kemudian dia buang, dia makan, itu dia potong, ya maka jika ditangkap, ya jika tertangkap, ya ditangkap dia, maka ya dia dikenai denda, membayar harga kambing itu dua kali lipat, itu minimal. Ya kemudian ditambah hukuman tazir. Nah ini tergantung ya apa namanya waliul amri bagaimana kebijakannya. Ya dengan catatan hukuman itu membuat dia jerah ya tidak mengambil ya barang yang bukan miliknya. Nah, demikian dengan cara seperti itu. Nah, demikian. Ya, denda dua kali lipat ditambah dengan hukuman. Dan tidak ada hukum potong tangan pada kasus pencurian kambing, kecuali yang dicuri di tempat per, peristirahatannya. Ya, kecuali kambing yang telah masuk kandang. Nah, tadi kambing di luar kandang, di padang gembalaan lepas begitu. Kadang-kadang sulit membedakan ia apakah kambing liar atau kambing siapa. Ya, nah demikian. Ya, boleh jadi itu kambing liar. Nah, jadi untuk eh, apa namanya pencurian seperti itu tidak sampai hukuman potong tangan. Ya, hukumannya adalah denda dua kali lipat. Jika ternyata kambing itu milik orang lain, ya maka didenda dua kali lipat dia dan di, eh, dijatuhi hukuman takzir. Namun, ya kecuali ya jika kambing yang dicuri itu dia curi dia ambil di tempat peristirahatannya. Maksudnya peristirahatan di sini adalah kambing yang sudah masuk dalam kandangnya. Ya sudah dikandangi dia. Dia sudah di apa namanya? diletakkan di tempat tertentu. Bisa itu kandang atau sejenisnya. Ya, bisa itu kandang atau sejenisnya. Dia curi dari kandang ya dan harga kambing itu mencapai sebuah perisai ya yaitu kira-kira ya sekitar eh, seperempat dinar atau mungkin lebih ya maka pencurinya harus dipotong tangannya ya harus dipotong tangannya nah selama belum mencapai harga sebuah perisai yaitu dia dia curi itu ya kambing itu dari kandang pemiliknya ya sudah dikandangi oleh pemiliknya dia ambil akan tetapi ya belum mencapai harganya belum mencapai sebuah perisai. Ya, selama belum mencapai harga sebuah perisai, ya artinya kambing yang diambil itu belum sampai ya belum mencapai ya, se seperempat dinar. Misalnya kambing anak kambing lah yang masih kecil dan harganya ditaksir dengan harga pasaran belum mencapai seperempat dinar, maka pelakunya harus didenda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali dera yang dapat membuatnya jera. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dijatuhi hukuman dera yaitu cambuk yang dapat membuatnya jera. Nah, kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang buah yang masih di pohon?" Maka beliau menjawab, "Denda dua kali lipat dan dijatuhi hukuman takdir." Hukuman takzir, Nah, tidak ada potong tangan pada pencurian buah yang masih di pohon, kecuali yang telah disimpan di wadah uh, di wadahnya. Ya, apabila buah yang dicuri itu, ya, yang dicuri dari dari dari wadahnya itu jumlahnya telah mencapai seperempat dinar, maka hukumannya adalah potong tangan. Nah, selama belum mencapai harga sebuah perisai yaitu seperempat dinar, kali lipat dan dijatuhi hukuman takzir. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qat'a fi samarin wala kathar." Tidak ada potong tangan pada pencurian buah yang masih di pohon dan tidak pula kathar. Ya, tidak pula e, kathar. Nah, kathar itu sendiri adalah ya e, tangkai atau tandan kurma yang terdapat di tengah-tengah pohon kurma. Ya, kasar yaitu e, kurma yang masih berada di pada tandannya. Jadi korma yang masih berada di pohonnya. Nah itu kalau diambil, yaitu tidak dijatuhi hukuman potong tangan, ya tidak ada apa-apa. Nah demikian Khonifuddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, uh, itu yang pertama. Jadi ada kecurian yang tidak masuk dalam kategori potong tangan, ya Khonifuddin, azad ya Allah wa jami'an ya. Uh, yang tidak dijatuhi hukum potong tangan. Ya diantaranya adalah ya eh, mengambil buah yang masih ada pada pada pohonnya ya demikian juga kambing yang lepas di padang gembalaan nah demikian baik jadi hukum potong tangan bagi pencuri ditetapkan ya dengan adanya syarat-syarat yang kita sebutkan tadi yang pertama barang yang dicuri adalah barang yang berharga dan disimpan oleh pemiliknya ya kemudian barang yang dicuri telah mencapai nisab yang ketiga adanya tuntutan dari orang yang dicuri barangnya. Kemudian adanya pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dari dua orang saksi. Nah kemudian hilangnya syubhat-syubhat di dalam perkara tersebut di khonifiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa mencuri itu ya e, adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Ya, nah demikian. Jika barang itu tidak disimpan atau tidak dilindungi lalu dan mengambilnya atau uh, mengambilnya secara terang-terangan, maka itu tidak disebut sariqah. Itu disebut muhtalis, muntahib atau khain. Nah, dan tidak ada hukum potong tangan atasnya. Nah, demikian ya Khaifuddin ya. Nah, jadi judis yang kedua dari pencurian itu adalah pencurian yang di dalamnya diperlakukan hukum potong tangan ya yang diberlakukan padanya hukum potong potong tangan. Baik. Nah kemudian bagaimana dengan eh, apa namanya eh, jambret, ya, copet, ya, eh, yang apa namanya eh, mengambil barang orang orang lain dengan cara paksa atau barang yang eh, apa namanya eh, eh, yang tidak Eh, pengkhianat atau khain ya mengambil barang titipan ya nah bagaimana hukumnya apakah e, dijatuhi hukum potong tangan juga atau dikategorikan sebagai pencurian nah ya dikatakan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW mengatakan laisa ala khain wala muntahib wala mukhtalis qat'un ya Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda pengkhianat barang titipan ya menggelap penggelapan misalnya ya penjamret ya pencopet ya itu tidak dikenakan hukum potong tangan ya tidak dikenakan hukum potong potong tangan baik nah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan mengenai dipotongnya tangan pencuri yang mengambil e, harta hingga mencapai e, nilai tiga dirham atau seperempat dinar serta tidak dipotong tangannya yaitu misalnya ya pencopet ya ya, eh, penjamret, ya, dan perampas, sesungguhnya semua itu termasuk salah satu kesempurnaan dari hikmah syari. syari. Karena tindakan pencurian sangat sulit diantisipasi. Sebab pencuri membobol rumah, merusak pagar, dan membongkar kunci. Pemilik harta tidak mungkin mengantisipasinya lebih dari itu. Ya, yaitu menyimpan di dalam rumah dan menguncinya. Seandainya potong tangan tidak disyariatkan, pasti manusia akan saling mencuri dengan leluasa. Dan bahaya yang ditimbulkannya ya juga besar sekali. Ya bahkan para pencuri merajalela. Ya, lain halnya dengan ya, penjamret dan pencopet. Penjamret mengambil harta seseorang secara terang-terangan dan perbuatannya itu dilihat orang-orang banyak. Sedangkan orang-orang itu bisa saja menangkapnya, membela hak orang yang dizalimi atau memberi kesaksian melawannya di hadapan hakim. Sementara pencopet juga mengambil harta ketika pemiliknya atau orang lainnya eh, eh, atau orang orang lain sedang lengah atau pemiliknya lengah. Ya, jadi pencopetan tidak terlepas dari faktor kelengahan yang memungkinkan bagi pelakunya untuk melakukan aksi ya atau dengan kata lain apabila seseorang bersikap waspada dan hati-hati pelaku kejahatan ya seperti pencopet atau penjamret ini sukar untuk melakukan niatnya. Ya, jadi pencopet berbeda dengan pencuri. Ya, tapi lebih mirip dengan pengkhianat. Ya, nenek copet atau penjamret kan begitu ya. Nah, itu karena faktor kelengahan dari um, orang uh, pemilik barangnya ya uh, hingga dia melakukan kejahatan itu berbeda dengan uh, dikatakan tadi ya pencuri ini su su sangat susah untuk diantisipasi karena barang itu sudah disimpan di dalam rumah sudah dikunci sudah diletakkan di tempat yang aman ya namun ya apa namanya di, di semua itu di dirusak oleh si pencuri tadi ya dan ini sangat susah untuk di, diantisipasi dan susah ketahuan apa namanya perbuatannya. Ya beda dengan copet atau penjambret tadi, mungkin saja dia ditangkap dan dipukuli ramai-ramai sebagaimana yang sering kita saksikan ya. Penjambret dan pencopet yang dihakimi masa hingga babak belur ya, ya ikhwanifidin azani Allahu ayyakum jami'an ya berbeda dengan pencuri ini yang sulit diantisipasi dan sangat sulit untuk membuktikannya di eh, pengadilan Nah, kemudian dia ketangkap tangan kan begitu ya. Dan ada saksi dua orang bersaksi bahwasanya dia mencuri barang ini. Ya, dan eh, apa persaksi, atau jenis-jenis persaksian lainnya. Maka ya, ya hukum potong tangan layak diberikan atasnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, pencopet itu berbeda dengan pencuri. Ya, tapi pencopet itu lebih mirip ya dengan pengkhianat dan lagi pula, pencopet biasanya mengambil harta yang tidak terjaga secara layak. Ya, pencopet adalah orang yang membuat kita, uh, eh, eh, apa pemiliknya terkecoh lalu ya mencopet harta kita ketika kita sedang lalai dan lengah. Ya, misalnya ya, namanya uh, di uh, tempat keramaian dan sejenisnya. Nah, demikian ya khonifidin rahimani wa rahimahu. Demikian juga penjamret, ya. Nah, adapun ghasib yaitu perampas, maka perkaranya sudah jelas karena statusnya eh, apa namanya yang lebih rendah daripada penodong. Ya, eh, pelaku eh, kejahatan ini tidak dikenakan hukum potong tangan, namun dibolehkan melakukan pencegahan terhadap tindakan mereka yang telah melewati batas dengan pukulan, ya, hukuman pukul, cambuk, ya, hukuman penjara dan hukuman-hukuman takzir lainnya. Ya jadi ikhwan fiddin azani Allah jami'an ya bukan berarti mencopet, menjamret, ya menodong, ya merampas itu meng, eh, mengkhianati barang titipan itu bukan dosa besar, itu termasuk juga dosa besar. Ya, itu juga termasuk dosa besar. Namun di dalam hukum hudud dia dibedakan. Dalam hukum hudud dia dibedakan. Untuk hukum potong tangan ya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya untuk para pencuri as-sariqah ya as-sariq was-sariqah pencuri laki-laki maupun wanita jadi as-sariqah ya perbuatan mencuri itulah yang dijatuhi hukuman hudud potong tangan dengan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi ya dengan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi nah Adapun selain mencuri yang juga termasuk kategori mengambil barang orang lain secara tidak sah. Ya, secara tidak sah. Ya, misalnya ya melakukan penggelapan, ya penggelapan barang orang lain, penipuan, ya mengambil barang orang lain dengan cara menipu kan begitu ya. Eh, kan demikian juga menjamret, mencopet, menodong, ya dan sejenisnya ya memalak juga termasuk di dalamnya ya memalak ya seperti ya, yang dilakukan oleh para perempuan di eh, bis-bis uh, kota ya, malak ya, para penumpang ataupun para pedagang itu termasuk mengambil harta orang lain secara sah namun hukumannya tidaklah hukum potong tangan ya eh, hukumannya adalah hukuman takzir dan denda ya denda dua kali lipat ya dari uh, dijamretnya barang yang dicopetnya, barang yang dirampasnya, barang yang digelapkannya, ya, nah barang yang dikhianatinya, ya, barang hasil eh, penipuannya dan sejenisnya, ya, dijatuhi hukuman dua kali lipat jika dia misalnya mengambil barang harganya satu juta, ya, uh, merampas ataupun menjamret barang yang harganya satu juta, maka dia dikenakan ya, denda dua kali lipat, dia bayar dua juta, ya, ditambah plus dia uh, dikenai hukuman takzir. Ya, dalam hal ini pemerintah menjatuhkan hukuman takzir, ya, baik dalam bentuk pukulan, ya, cambukan, ataupun kurungan, ya, ataupun uh, dikenai apa namanya uh, wajib uh, dikenai kewajiban tertentu, misalnya ya kerja paksa dan sejenisnya. Ya, jadi uh, apa namanya uh, pemerintah boleh menjatuhkan hukuman takzir ya atas eh, apa namanya tindak tindakan mengambil barang orang lain secara tidak sah ini ya dengan hukuman yang yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang membuat ya di sini adalah tujuannya membuat pelakunya jera dari perbuatannya jera dan tidak mau ataupun tidak apa namanya uh, mengulangi perbuatannya tersebut di lain waktu. Nah demikian ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ah, hal-hal yang kita sebutkan tadi itu juga termasuk dosa besar. Ya, menjamret juga dosa besar, mencopet juga dosa besar, ya e, dan lain-lain ya, dan sejenisnya itu termasuk juga dosa besar. Nah itu termasuk mengambil barang orang lain secara tidak sah. Nah demikian. Namun dalam hal hukuman hudud potong tangan ya tidak diperlakukan atas mereka. Wallahu a'lam biswab. Nah demikian. Demikian juga mengkhianati pinjaman. Nah, mengkhianati pinjaman. Ya, apa hukumnya mengkhianati pinjaman? Ya, kita meminjam lalu kita mengkhianatinya. Ya, ada orang yang minjam tapi niatnya tidak mengembalikannya. Memang untuk memusnahkan ataupun untuk memudorotkan harta orang lain. Nah, ini ya, sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ya penipuan-penipuan model pinjaman meminjam tapi nggak mengembalikan hingga ya sekarang ini dikatakan ya kalau pinjam pasti nggak kembali itu pinjam pasti nggak kembali nah ya demikian ya jadi para uh, jumhur ulama ya para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mengkhianati pinjaman atau mengingkari pinjaman jumhur ulama berpendapat Ya, orang yang seperti ini kelakuannya tidak dipotong tangannya. Ya, sebab Al-Quran dan As-Sunnah mewajibkan hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri. Dan orang yang mengingkari pinjaman, ya utang, pinjaman atau sejenisnya, ya bukanlah tertolong dia akan mencuri ya karena ya tidak sesuai eh, apa tidak eh, apa namanya tidak sesuai dengan kriteria ataupun definisi mencuri yang kita sebut tadi. Ya. Mencuri tadi kita katakan mengambil barang orang lain secara diam-diam, ya e, dari tempat penyimpanannya. Ya, nah demikian. Baik. E, Imam Ahmad, Ishaq bin Rohuya, dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa tangannya harus dipotong. Tangannya harus dipotong Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa kaum Quraisy pernah dibuat resah oleh seorang wanita terhormat yang telah melakukan pencurian. Mereka berkata, Siapakah yang bisa menyampaikan kasus wanita ini kepada Rasulullah? Ya, artinya minta dispensasi hukum, minta keringanan hukuman. Nah, ketika itu tidak ada yang berani melakukannya selain Usama ya orang kesayangan Rasulullah SAW. Lalu Usama pun berbicara kepada Rasulullah SAW. dan beliau berkata, apakah kamu hendak mintakan keringanan dalam salah satu hukum hudud dari hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah, berkhutbah di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, Ya ayuhan nas, innama tallaqa man, man qablakum annahum kanu idha saraqa syarif tarakuhu wa idha saraqa dhaif aqamu aqamu alaihi al-had wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqta'a Muhammadun yadaha Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya perkara yang membuat generasi ataupun umat sebelum kalian menjadi sesat dan binasa adalah apabila orang terpandang bukan pencurian, mereka membiarkannya. Dan apabila orang yang lemah mencuri, melakukan pencurian, mereka akan menegakkan hukuman hudud kepadanya. Demi Allah, kata beliau, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ya pasti Muhammad yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan memotong tangannya, akan memotong tangannya. Nah, disebutkan ya e, dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan ya seorang wanita ter, e, e, wanita terpandang itu meminjam sebuah barang, namun kemudian ia mengingkarinya, ia meminjamnya, ia mengingkarinya. yang mengatakan ini bukan barang milik kalian kamu, ya yaitu mengkhianati pinjaman ya, dia meminjam barang lalu dia katakan ini bukan barang kamu ini barang saya nah demikian oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita itu dipotong tangannya wanita itu dipotong tangannya nah demikian Ibn nah ini merupakan uh, pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan sejumlah ulama lain mereka mengatakan dipotong tangannya berdasar hadis yang telah kita sebutkan tadi. Nah demikian. Ibnu Hazm al mengatakan ya setelah memberikan perincian dan penilaian terhadap sejumlah pendapat yang e, berbeda-beda di dalam masalah ini, beliau mengatakan dalam kitab Al-Muhalla itu dari seseorang kemudian dia mengingkarinya maka harus dipotong tangannya. Hukumnya sebagaimana orang yang mencuri, tidak ada bedanya. Nah demikian. Dan tidak ada lagi bahwa hadis di atas merupakan nas yang sangat jelas. Ya, ya menjelaskan kepada kita bahwa berita eh, itu ya dihukum ya potong tangan karena mengingkari barang yang telah dipinjamnya. Nah, Imam Syaukani juga mengatakan dalam Nailul Otar, ya belum mengatakan pendapat yang benar adalah ya dijatuhi uh, memotong tangan orang yang mengingkari barang yang dipinjamnya Seandainya orang yang memberikan pinjaman mengetahui bahwasanya pengingkaran orang tersebut, ya pengingkaran orang yang meminjam itu tidak mengakibatkan hukum apapun, niscaya pengetahuan itu tidak akan berdampak pada tertutupnya pintu pinjam minjam. Dan perbuatan ini apa namanya menyalahi perkara disyariatkan. Jadi ini merupakan satu pelanggaran, ini adalah satu kejahatan, yaitu ya seorang eh, apa namanya mengingkari barang yang dipinjamnya. Seandainya perbuatan seperti ini e, tidak dijati hukuman hudud, maka akan tertutuplah ya bab pinjam-minjam. ini eh, saya orang tidak akan mau minjamkan hartanya karena tidak ada perlindungan terhadap barang yang dipinjamkannya. Uang atau barang apapun ya. Tidak ada perlindungan hukum atas barang yang dipinjamkannya. Maka akan tertutuplah pintu pinjam meminjam. Maka sudah e, apa namanya? sudah merupakan uh, uh, hikmah syariat ya, dijatuhkannya hukuman hudud atas orang yang mengingkari barang yang dipinjamnya ya mengingkari barang yang dipinjamnya. Nah demikian Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah kemudian di sana ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria pencuri yang dikenakan hukum hudud. Ya. Ada beberapa kriteria Ya pencuri yang dikenakan hukum hudud tidak semua pencuri. Jadi jatuhnya atasnya hukuman hudud potong tangan kecuali dia telah memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang kriteria berikut ini yang pertama adalah pencuri itu telah balik dan dia adalah seorang yang berakal. Ya, balik dan berakal. Kalau dia belum balik, anak kecil belum ber, uh, eh, belum belum balik dia masih kecil ya, maka tidak dijati hukum hukum potong tangan atasnya. Demikian juga jika e, kita katakan dia adalah orang yang pikun, ya pikun atau orang gila, nah, tidak dijati hukum potong tangan atasnya. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ikhtiar, yaitu dia melakukannya tanpa paksaan. Ya, karena Rasul mengatakan rufi an ummati al khata'u wal wal eh, nisyanu wa wa mastukrihu alaih. Ya, telah diangkat hukum atas umatku karena lupa ya atau keliru ya atau karena dipaksa. Nah, kalau dia melakukannya dengan eh, di, di, di bawah ancaman misalnya, maka tidak dijatuhi hukuman hudud atau potong tangan atasnya. Namun jika dia lakukan tanpa paksaan, maka ya, ya, baru dijatuhkan hukuman hudud yaitu potong tangan atas. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesamaan atau curi terhadap barang yang dicurinya. Ya tidak ada syubhat bagi pencuri itu barang yang dicurinya. Ya artinya itu memang rumah milik orang lain, bukan rumah dia. Ya, nah kalau ada subhat ya Eh, eh, hukuman potong tangan ini misalnya ada dua kandang sama kandangnya ya dan dia eh, secara tidak sengaja ya ataupun dia mengambil kambing dari kandang bukan miliknya yang dia kira itu kandangnya karena pun misalnya maka tidak dijatuhi hukuman hudud atasnya ya nah demikian rahimani wa rahimakumullah jadi tapi jika ada kesamaran maka tidak berlaku hukum potong tangan atasnya. Oleh sebab itu, seorang ayah atau ibu yang mencuri harta anak-anaknya tidak dikenakan hukuman potong tangan. Ya, tidak dikenakan potong tangan. Ayah atau ibu yang mencuri harta anak-anaknya. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa orang orang bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, sedangkan ayahku hendak menguasai hartaku. Maka Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Nah demikian. Jadi kalau ada orang tua ayah ibu mengambil barang anaknya ya secara diam-diam walaupun sudah di apa namanya disimpan e, maka itu tidak termasuk apa, apa namanya kasus pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan atasnya atas pelakunya. Dan nah, demikian ya. Nah, dalam kitab Asailul Jarrah, Al-Imam Syukani mengatakan tidak uh, dipotong tangan seorang ayah ia mengambil harta anaknya ya dan atau keturunannya ya cucunya dan lain sebagainya nah demikian dan uh, apa namanya uh, hadis tersebut merupakan dalilnya Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, itulah dia uh, beberapa perkara yang uh, apa namanya eh, hal-hal uh, yang berkaitan dengan uh, pencurian dan dosa mencuri ya yang ini merupakan salah satu uh, kita katakan dosa besar yang harus kita hindari ya mencuri mengambil barang orang lain ya tanpa hak yang telah disimpannya yang telah dilindunginya ya e, secara sembunyi-sembunyi kita ambil maka ini termasuk e, perbuatan dosa besar yang diancam hukuman di dunia dan juga adab di akhirat ya termasuk juga di dalamnya semua bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan merampas atau mengambil harta dan barang orang lain e, tanpa e, hak ya secara uh, apa namanya curang atau khianat ya seperti merampas ya menjemret mencopet menodong memalak ya mengkhianati bar pinjaman dan sejenisnya ini juga termasuk uh, perkara dosa besar yang harus kita uh, hindari khonifin rahimani wa rahimakum Nah demikianlah mudah-mudahan ini uh, apa namanya uh, bermanfaat bagi kita semua ya dan kita uh, dilindungi dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari uh, tindakan ataupun perbuatan ini. Allahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, syukuran Jazakallah khairu Barakallahu kepada tadi yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan Al-Kabair dari poin yang ke-23 yaitu dosa mencuri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menjauhi perbuatan tersebut. Dan selanjutnya eh, akan kami buka sesi tanya jawab dan mohon maaf kepada pendengar yang ingin menghubungi kami melalui, melalui line telepon dikarenakan eh, pertanyaan eh, begitu banyak di pesan singkat bisa ya eh, akan kami angkat eh, ya. pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat saja. Yang pertama Ustadz ada beberapa pertanyaan senada eh, sekitar ada empat pertanyaan diantaranya dari Firman di Banjar, Wahyu di Cikarang, Agung di Sumedang dan penanya yang tidak menyebutkan namanya yaitu bertanya mengenai masalah eh, korupsi. Ya Ustadz, apakah sama hukuman bagi orang yang melakukan korupsi dengan mencuri Ustadz dan korupsinya tersebut tidaklah ke kecil bahkan miliaran atau triliunan. Apakah hukuman yang uh, diganjarkan kepada si korupsi ini yang di dalam syariat Islam? Ustaz silakan. Ya, uh, korupsi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Ikhwanifiddin azani Allahum jami'an, ya. Mengenai korupsi ini sudah kita bahas uh, dan ini tidak digolongkan sebagai uh, pencurian ya. Uh, ini tidak digolongkan sebagai pencurian, namun ya, lebih kepada uh, perbuatan uh, al-ifsad uh, fil merusak di atas permukaan bumi ya dan uh, hukumannya sama seperti hukuman perampas perampok, ya, pencopet, pencoleng ya, dan pemalak dan lain sebagainya yaitu denda minimal dua kali lipat nah kemudian hukuman tazir ya atas pelakunya hukuman tazir atas pelakunya ya yaitu ya ini diserahkan kepada kebijakan atau kebijaksanaan eh, pemerintah atau penguasa bisa ber, berupa uh, apa namanya pukulan ataupun cambukan ataupun kurungan ataupun dibuang ataupun di eh, hukuman hukuman takzir lainnya yang membuat pelakunya jera wallahu alam bisawab nah, demikian adapun hukuman mati ya seperti yang diwacanakan eh, uh, oleh sebagian orang sekarang ini atas para koruptor ya, ya sepertinya ini kurang tepat wallahu alam bisawab ya, uh, mereka menggolongkannya sebagai apa namanya uh, hukuman para uh, namanya pembajak ataupun uh, apa namanya orang yang melakukan uh, apa namanya eh, utarik ya kuta utarik ya para pembaca ya yang membaca eh, barang-barang uh, orang nah Allah alam ya ini tidak termasuk di dalamnya ya tapi lebih kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi nah demikian uh, wallahu alam bisawab Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya ada pertanyaan dari Umu Syifa yang berada di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang mencari rumput kayu bakar di kebun orang lain tanpa seizin si yang memiliki kebun tersebut Apakah hal tersebut merupakan eh, termasuk kepada pencurian Ustaz? Silakan. Ya, uh, ini termasuk pencurian, pencurian yang apa namanya uh, tidak dijatuhi hukuman potong tangan atasnya ya, sama seperti apa namanya mengambil buah yang ada di pohonnya ya. Nah, itu tidak termasuk pencurian yang apa namanya dikatakan hukuman potong tangan. Ya kecuali ya kayu ataupun uh, rumput Ya, yang sudah dipotong oleh pemiliknya, disimpannya di tempatnya, ya, di tempat yang tersimpan. Lalu itu kita ambil, nah namanya curi yang dijatuhi hukuman pemotongan. Kalau rumput yang masih di tanah, ya kita ambil itu milik pun orang lain kan begitu ya eh, bukan untuk di apa namanya karena eh, kebutuhannya pada saat itu ya beda halnya misalnya kebutuhannya pada saat itu misalnya dia ambil di itu untuk keperluannya pada saat itu Nah, ini tidak tergolong pencurian yang dikenakan hukum. Ya, demikian. Sama seperti orang yang mengambil buah di pohonnya untuk dimakan, tidak untuk dibawa pulang, tidak untuk dikantonginya tidak untuk dibawanya keluar dari tempatnya. Ya, nah ini tidak ya, namanya ya, tidak demikian itu sedekahnya yang dikip di isi pohon kemudian dimasukkan masukkannya ke dalam saku atau bajunya ataupun karungnya lalu dia bawa keluar dari situ makanya termasuk ya pencurian yang ya itu tadi kata Nabi ya dikenakan uh, denda dua kali lipat itu minimal nah kemudian dikenakan uh, atasnya hukuman takzir nah demikian hukuman takzir ini seperti yang kita jelaskan ya uh, di uh, apa namanya uh, uh, boleh dalam bentuk cambukan pukulan kurungan ya, apa namanya dibuang ataupun sejenisnya wallahu alam so. Ya, ya. Baik, ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan uh, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang uh, berhubungan Ustaz, ini ada uh, pertanyaan yang cukup mendasar Ustaz. Tadi disebutkan bahwa uh, hukuman potong tangan dijatuhi apabila melebihi uh, pencurian melebihi dari seperempat dinar. Nah, yang ditanyakan satu dinar itu uh, sama dengan setara berapa gram emas Ustaz? Yang ditanyakan dari Rumi di Tangerang. Wallahu alam apa namanya konversinya sekarang berapa uh, rupiah ya ukuran uh, satu dinar ya uh, mungkin coba ditanyakan kepada yang uh, berkompeten di dalam itu berbeda-beda antara satu masa pada masa yang lainnya Allah alam sawab ya, demikian Baik, uh, mungkin untuk Ibu Rumi yang dari Tangerang bisa ditanyakan kepada yang lainnya ya. Dan selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di... Jadi, Afwan. Ya? Ya, ya, ya. yaitu seperempat dinar emas. Ya, seperempat dinar emas, dinar itu emas ya. Ya atau tiga dirham. Sebagian ulama mengatakan ya seperempat dinar itu sama dengan uh, tiga dirham. Ya dulu Nabi saw menyamakannya dengan harga satu buah perisai. Ya harga satu buah perisai. Nah, ya, karena dulu harga satu buah perisai lebih kurang ya apa namanya seperempat dinar ya seperempat dinar. Wallahu alam dan demikian. Ya, Baik. Baik ya. Terima kasih jazakallah Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, eh, banyak dari kalangan kaum muslimin pada saat ini yang mereka mereka melecehkan kepada negara-negara yang melaksanakan hudud ini. Bahkan secara terang-terangan eh, mereka menentangnya diterapkan hukum Islam hudud ini yang uh, merupakan salah satu syariat Islam. Bagaimanakah uh, sebenarnya kondisi orang tersebut Ustaz yang merupakan dari kalangan kaum muslimin? Iya, eh, itu masuk uh, apa namanya? Uh, sikap yang uh, kita katakan bisa uh, menyebabkan kufur pelakunya. Ya, karena dia mengolok-olok hukum Islam, dia mengolok-olok syariat Islam, dia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala Siapakah lagi yang lebih bijaksana? Siapakah hakim yang lebih adil selain Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ahkamul hakimin. Ya, wa huwa ahkamul hakimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa azizun hakim. Wallahu az hakim ketika menutup ayat ya berkaitan dengan hukum potong tangan. Bahwa Allah Maha perkasa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana di dalam menjatuhkan ataupun menetapkan hukuman tersebut. Ya, jadi eh, hendaknya ini dijauhi karena ini merupakan sikap zandaqah, kezindikan. Ya dari orang-orang yang meragukan ataupun membenci ataupun menolak ya ataupun uh, meragukan ya keadilan hukum potong tangan ini ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an dan itu bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran wal billah karena menolak ya hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita wajib untuk taslim menerima ya dan apa namanya uh, uh, menerima dan mengimani mengimani dan menerima membenarkan ya apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita dan kita yakini bahwasanya itu semua adalah untuk kemaslahatan kita tidak ada satu perkara pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti mengandung maslahat bagi umat manusia diketahui ataupun tidak masalah itu oleh mereka. Dan tidak ada satu perkara pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti membawa mudarat atas manusia, baik mereka ketahui mudaratnya ataupun tidak. Nah, ini yang harus kita imani. Nah, demikian. Tadi sudah kita singgung juga, ada sebagian orang mengatakan hukum potong tangan, hukum kislas dan sejenisnya ini adalah hukuman barbar kata mereka. Dan apa namanya e, mengejek dan mengolok-olok hukum potong tangan ini. Nah demikian. Ya mereka yang tidak mengerti ya bagaimana hukum potong tangan ini di ditegakkan atau dilaksanakan. Tidak semua pencurian dihukum apa namanya dengan hukuman potong tangan. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Nah, sebagian orang yang tidak mengerti syariat, ya, lalu dia membencinya secara membabi buta atau dia mengomentarinya secara membabi buta dengan komentar yang negatif. Nah ini sangatlah tidak baik dan tidak terpuji Ikhwanifiddin. Jadi hukum Islam itu indah dan kalau diterapkan dengan benar maka akan membawa keadilan, ya rasa aman dan maslahat bagi seluruh umat manusia. Nah demikian Ikhwanifiddin. Nah tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak semua pencurian dijatuhi hukuman potong tangan. Ya, ya bentuk-bentuk pengambilan harta orang lain seperti ya merampok apa namanya merampas menjamret ya ya ataupun e, sejenisnya itu tidak dijatuhi hukum potong tangan. Nah demikian. Demikian juga barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar itu tidak dijatuhi hukuman potong tangan atau barang yang tidak disimpan oleh pelaku eh, oleh pemiliknya itu juga tidak dijatuhi hukum potong tangan. Nah, atau tidak ada dua saksi yang bersaksi atasnya ya atau masih ada syubhat Nah, itu juga tidak jadi hukum potong tangan. Nah, jadi hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisos itu juga tidak semena-mena diterapkan atas manusia. Hingga terkesan, oh nanti semua orang potong-potong tangannya. Ya tidak juga, Ikhwan Fiddin. Nah, jangan ada bayangan seperti itu. Jadi ini adalah hukum Allah yang harus kita terima dan harus kita imani, ya kita ilmui ya, hingga kita apa namanya mengetahuinya dengan benar, ya tidak eh, apa namanya mengetahui atas dasar kejahilan kemudian kita eh, mengomentarnya dengan komentar yang negatif. Ya Nah, jadi eh, hindarilah ya apa namanya eh, komentar-komentar ataupun ya apa namanya anggapan-anggapan yang negatif seperti itu terhadap hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas uh, jawabannya. Dan uh, selanjutnya Ustaz ya masih uh, ada satu pertanyaan terakhir bagaimana Ustaz? Iya, Ustaz. Iya, uh, ini ada pertanyaan Ustaz dari uh, penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, eh, dulu ketika saya dalam keadaan jahil banyak berbuat maksiat, mencuri dan sebagai, sebagainya. Begitu banyak orang yang saya rugikan dan setelah saya mengetahui bahwa hal tersebut merupakan dosa besar, bagaimana cara saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya selalu berdoa kepada Allah apabila saya melakukan amal ibadah, pahalanya saya hadiahkan kepada orang yang pernah saya rugikan tersebut. Bisakah eh, saya berbuat dengan amalan seperti itu Ustaz? Silakan. Ya, uh, eh, fiddina azani Allah wa jami'an. Tadi sudah kita jelaskan bahwa mencuri adalah satu perbuatan maksiat, dosa besar yang uh, membawa kerugian dan mudarat bagi pelakunya di dunia maupun akhirat. Di dunia dia kena hukuman hudud, kemudian di akhirat telah menunggu siksa yang pedih atasnya jika dia tidak bertobat dari perbuatannya. Jadi wajib bagi kita siapa saja yang jatuh pada eh, dosa besar ini untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu ada tiga syaratnya. Yang pertama dia menyesali an dia menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah dia segera menghentikan perbuatannya itu ya pada waktu itu juga ya ketika dia ya bertobat itu dia langsung dia apa namanya dia uh, hentikan perbuatan itu. Nah kemudian dia uh, berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada waktu yang akan datang. Ya, walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya alamun Dan mereka tidak terus menerus atau tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah demikian. Jadi dia banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan melakukan syarat-syarat taubat tersebut. Nah, oleh karena perbuatan ini berkaitan dengan orang lain yaitu dia telah merugikan orang lain, dia telah mencuri barang milik orang lain, maka syarat taubatnya pun bertambah satu yaitu dia wajib untuk mengembalikan barang yang telah dicurinya tadi. Ya, ya untuk mengembalikan barang yang di, ya, dicurinya tadi ya dan uh, apa namanya uh, uh, uh, jika tidak ada tuntutan dari apa namanya dari pemiliknya jika ada tuntutan dari pemiliknya maka urusannya ke, ke, diserahkan kepada pemerintah ataupun waliul amri yang berwenang jika pada akhirnya tangannya harus dipotong karena proses pengadilan ya maka dipotong kalau tidak ya apa namanya eh, hukumlah yang eh, yang eh, menentukannya Nah, demikian ya khonifidin azan ya Allah jami'an. Tapi dia wajib ya untuk e, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa ya kalau misalnya itu sudah berlalu lama ya dan barang yang dicurinya juga sudah entah kemana orang yang dicuri barangnya juga dia sudah lupa maka ya banyak-banyaklah dia apa namanya berbuat beramal soleh ya de, dengan bersedekah dan sejenisnya berinfak fisabilillah untuk menebus kesalahannya yang telah lalu itu dengan ya terus berusaha untuk ya mengembalikan barang semua barang yang telah dicurinya itu kepada pemiliknya wallahu alam bisawab illa ladina illan taba wa amana wa amina wa amila amalan salihah kecuali orang-orang yang e, eh, bertobat kemudian dia sertakan taubatnya itu dengan iman dan amal saleh ya nah demikian nah wallahu alam bisawab nah kemudian jangan lupa ya hendaknya dia mengerjakan dua rakaat ketika dia mengingat eh, dosanya itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa melakukan satu perbuatan dosa lalu dia apa namanya bertobat, ya semataba wa, wa qama wa ya, dia bangkit dan berdiri mengerjakan salat dua rakaat maka akan diampuni dosanya. Nah demikian. Yaitu dengan catatan dia telah melaksanakan syarat-syarat taubat yang kita sebutkan tadi. Nah ini disebut uh, eh, salat dua rakaat salat taubat namanya. Dan itu sahih, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syalbani. Nah, para ulama menyebut ini adalah dua rakaat salat taubat. Nah, nah demikian wallahu alam bisawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas uh, jawabannya dan mungkin uh, pertanyaan tadi merupakan eh, pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktunya tidak mencukupi. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan. Ya, Fiddin Rahmani wa Rahmahumullah jami'an. Kita sampai telah sampai pada dosa besar yang ke-23 yaitu mencuri. Nah, mencuri sebagaimana kita sebutkan tadi, ya definisinya adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Nah, eh, kemudian kemudian Ikhwanifiddin, hukuman atas pencuri ini adalah dipotong tangannya, ya, potong tangannya. Ya, kemudian eh, ya, di akhirat ya, telah menunggu siksa yang pedih atas dirinya jika dia tidak segera bertobat dari buahannya. Nah, eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan asariqu wasariqatu Wasariq wasariqatu faqaw aydihuma jazaan bima eh, nakala eh, jazaan jazaan bima kasaba nakalan minallahi wa azizun hakim dan juga Rasulullah SAW telah mengatakan Allahu sariq hina eh, yasriq baitatan fatuqta'u yaduhu Allah melaknat eh, seorang pencuri yang telah mencuri sebutir telur dipotong tangannya mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya nah demikian juga Rasulullah telah mengatakan di dalam hadis la yasriq hina yasriq wahwa mukmin. Tidaklah seorang pencuri itu ya dalam keadaan mukmin ketika dia sedang mencuri demikian. Jadi ini merupakan ancaman-ancaman yang sangat berat dari eh, Allah dan Rasulnya. Nah semoga kita bisa menghindarinya eh, dan juga ya untuk eh, apa namanya eh, bertobat kepada Allah bagi yang telah terlanjur ya melakukan perbuatan ini. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari setan. Uh, eh, untuk uh, dosa besar yang berikutnya nanti adalah qat'ut tariq, yaitu uh, penyamun dan uh, apa namanya hukum uh, dosa besar yang ke-24 yang akan datang yaitu ya men, e, menyamun ataupun e, membajak ya. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar yang diancam pelakunya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.